Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina Mayadillah falamudillalah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة قال الله تعالى في الكتاب الكريم kitabil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas berbagai limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya yang tiada henti tercurah berlimpah ruah nikmat-nikmat dan karunia itu mengiringi aktivitas kehidupan kita sehingga kita tidak mungkin menyebut atau membilangnya. Kita mensyukuri dan terus memperbaiki syukur kita atas nikmat-nikmat yang tiada tara. Barakallahu fikum. Kemudian pada pertemuan kita tempat yang mulia ini yang tentunya kita dengan niatan menghadiri majelis ilmu kita akan berbicara seputar yang kadang dipandang dilema oleh sebagian kita yakni antara belajar agama dan mencari nafkah untuk orang-orang yang Allah takdirkan ada di bawah tanggungan kita. Terkait permasalahan ini, maka kita akan mulai pembicaraan dari sisi hukum menuntut ilmu itu sendiri. Baru nanti yang kedua terkait orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Dari sisi hukum menuntut ilmu, maka kita ketahui bersama yang pertama ilmu itu dari sisi hukum ada dua macam. Yang pertama yang hukumnya fardu ain wajib ain harus dipelajari tidak boleh tidak mempelajarinya ilmu yang tidak ada kelonggaran bagi mukallaf untuk dia jahil seperti ahkamul aqaid perkara yang terkait dengan tohid kemudian toharoh sholat puasa dan yang semisalnya yang demikian ini masuk pada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dari hadis Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan talabul ilmi faridah ala kulli muslim hadis disohehkan oleh Syekh Albani bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap individu muslim kemudian barakallahu fikum yang kedua adalah yang hukumnya fardu kifayah dan ini harus ada di kalangan manusia ini yang mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah ini agar tegak agama mereka ya ini mempelajari lebih detail terkait ilmu syariah seperti Al-Quran membacanya dengan benar tafsirnya usul tafsirnya hadis mempelajari barakallahu fikum usul hadis mustalah hadis kemudian juga usul fiqih dan fikih nahwu, sorof, balaghah Al-Imam Ar-Razi rahimahullah taala di dalam tafsir beliau beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 122 Falaula nafar min kulli firqah minhum ta'ifatan yatafaqahu fit di al Kenapa tidak ada sekelompok dari setiap kelompok manusia yang tinggal yang hidup di sebuah tempat di antara mereka ada yang mempelajari ilmu agama. Artinya di sini ada sebagian orang yang mesti difokuskan untuk mempelajari ilmu agama ini. Dari sisi diharuskan mempelajari ilmu agama, dilalah ala wujub talabil ilmi. Kalau sebatas potongan ayat ini menunjukkan wajibnya menuntut ilmu. Tapi di ayat ini adalah wajibnya itu fardu kifayah Artinya kalau sudah ada yang fokus dari sekelompok manusia yang fokus belajar ilmu ini, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Yang menunjukkan bahwasanya kewajiban di sini fardu kifai atau fardu kifayah ketika terkandung pada perintah ini adanya sekelompok yang lainnya yang diperintahkan untuk pergi berjihad, sekelompok yang lainnya untuk tinggal di tempat dan belajar ilmu. Karena Allah menyatakan wa makanal mu'minun liyanfiru kafah. Nah, sepantasnya semua dari kalangan orang-orang yang beriman itu berangkat jihad semua hendaknya ada sekelompok yang tinggal mempelajari ilmu agama. Ini yang menunjukkan bahwasannya menuntut ilmu itu ada yang wajib ain, tak bisa ditinggal. Di sisi lain ada yang fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari dari ilmu agama ini secara mendetail mendalaminya, maka yang lainnya gugur. Kewajiban untuk mendalami ilmu agama yakni secara detail. Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab beliau Kitabul Ilmi Beliau menyatakan talabul ilmi syar'i fardun kifayah mempelajari ilmu syar'i maksudnya secara detail, mendalam, menyeluruh itu fardu kifayah. Idza bihi mayakfi sara fi haqqil akharin sunnah. Kalau sudah ada yang menempuh mempelajari ilmu syar'i secara menyeluruh, secara mendetail, rinci, maka cukup dan gugurlah kewajiban menuntut ilmu yang menyeluruh tadi untuk kaum muslimin yang lainnya sekedar sunnah hukumnya. Namun beliau ingatkan waqad yakun talabul ilmi wajiban alal insan ainan. Tapi terkadang menuntut ilmu itu menjadi fardu ain bagi seseorang itu ketentuannya kapan menuntut ilmu tertentu itu menjadi fardu ain bagi seseorang ketentuannya adalah ayatawaqqaf alaih ma'rifatu ibadah yuridu fi'liha au muamalah yuridul qiyam biha Ketika seseorang itu ingin menjalankan ibadah Salat misalnya Zakat misalnya Haji, umroh Atau ingin bermuamalah, jual beli gadai menggadai, sewa menyewa. Maka terkait ini dia wajib mempelajari perkara-perkara yang terkait dengan salat, terkait dengan puasa, haji, umrah, utang piutang, gadai menggadai, jual beli, fardu ain atas dirinya. Karena dia harus melaksanakan itu semua dengan apa yang sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Seperti ini kondisi yang seperti ini dikatakan fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hal ayyarif kaifa yata'abadu lillah hadhil ibadah wa kaifa bi hadhil muamalah. Orang harus tahu gimana dia melaksanakan ibadah yang tidak dia kerjakan. Wajib dia mempelajarinya detail. Bagaimana dia bermuamalah jual beli gade menggade dalam wajib dia pelajari dengan detail. Maka dari itu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu agama itu ada yang harus kita sisihkan waktu kita, untuk mempelajarinya, yakni terkait akidah kita, ibadah kita, muamalah kita. Maka dari itu perlu adanya menjelang udhiyah, itu adha, ada kajian di masjid seputar udhiyah. Yahwah datang sebelum dia nanti berkorban, sholat idul adha, hari-hari tasri dan lain sebagainya apa yang mereka lakukan <clears throat> yang sesuai dengan syariat. Perlu dipelajari, perlu dikaji dan perlu kita sempatkan waktu untuk menghadarinya. Lebih-lebih kita semua akan salat Idul Adha. Sebagian kita akan menyembelih korban. Sebagian kita belum tahu kalau ternyata mulai dari awal bulan Hijjah itu hari-hari yang utama yang Nabi sallallahu alaihi wa wasallam katakan mamin ayamin al amalu saleh ahabu ilallah min hadhil ayam al asr tidak ada hari-hari yang amalan soleh dikerjakan di dalamnya amalan tersebut Allah sangat cintai melebihi amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari yang sepuluh ini yakni hari sepuluh awan awal Dhul Hijjah Tayyib perlu di mengerti oleh ikhwah karena dia akan menghadapi bulan Dzulhijjah agar supaya bisa meraih keutamaan-keutamaan di bulan itu sekaligus menjalankan ibadah di Idul Adha sesuai dengan syariah. Kemudian terkait orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menuntut ilmu tentunya kondisi kita masing-masing beda ada yang sangat luang waktunya ada yang sedikit waktunya kemudian mau tidak mau aktivitas kehidupan mereka mengganggu untuk bisa maksimal menghadiri majelis-majelis taklim yang ada terbentur dengan kesibukan-kesibukan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Maka yang demikian ini kita butuh bimbingan ulama untuk tidak serta-merta mudah bahasanya ya karena kesibukan ya udur ini juga wajib bahkan lebih utama kewajibannya daripada duduk bermajelis ilmu apalagi sekedar belajar durusulullah misalnya coba barakallahu fikum kita lihat bimbingan para ulama terkait kondisi-kondisi seseorang yang menyibukkan dia dari belajar agama tentunya kesibukannya keadaan manusia barakallahu fikum wajar seperti kita semua yang pertama ada yang posisinya dia seorang anak yang kedua orang tuanya ikut dengan dia jadi tanggungan dia. Maka tentunya <coughs> dia dituntut untuk memperhatikan dan jangan sampai mentelantarkan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman wa qadara rabbuk ala ta'budu ila iya wa bil walidaini ihsana imma ayablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma falatakulahuma uf walatanharhuma wa kullahuma qaulan karima Allah perintahkan agar supaya kalian tidak beribadah selain kepadanya dan Allah perintahkan agar supaya kalian bakti kepada kedua orang tua lebih-lebih ketika orang tua tadi salah satunya atau bahkan dua-duanya ketika tuanya butuh uluran tanganmu butuh bantuanmu butuh perhatianmu butuh perawatanmu maka layani dengan sebaik mungkin jangan sampai bicara dengan pembicaraan yang menyinggung hatinya lebih-lebih lagi membentak mereka berdua terus katakan ucapan baik itu melarang mengingkari dengan ucapan yang penuh penghormatan karena kedua orang tua adalah merupakan sebab yang Allah jadikan kita itu lahir di dunia kemudian kita dirawat dengan kasih sayangnya sampai kita seperti apa keadaan kita saat ini tidak lepas dari kebaikan beliau berdua maka ketika beliau tua butuh kita maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bakti dan menjaga sikap jangan sampai menyakiti beliau berdua. Tentu kebutuhan beliau berdua lebih-lebih ketika tua, kemudian usia tua rentan dengan sakit, pas sakit butuh perawatan kita, bertepatan dengan jadwal taklim, bertabrakan dengan yakni kegiatan belajar, mengajar bahkan. Seperti ini problem. Tidak selalu bahwasannya amalan yang paling utama itu yang didahulukan. Akan kalau kita belajar usul, fakih, kawaid, fikhiyah, maka terkadang amal mafdul itu lebih didahulukan karena lebih utama di situasi dan kondisi tertentu. Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam Wabilus Sayyibnya menjelaskan dengan detail yang tentunya tidak bisa kita sampaikan di sini. Tidak mesti amalan yang paling utama itu posisinya didahulukan dan selalu yang menjadi yang paling utama. Kadang bisa tergeser. Tayyib ma'ruf bagi kita bagaimana bakti kepada orang tua terkait kisah seorang yang terkurung di goa dari tiga orang salah satunya adalah dia berdoa menggunakan atau bertawasul dengan amal soleh yakni hadis yang dirawayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait adanya orang tiga orang yang terkurung di goa. Kemudian masing-masingnya berdoa memohon pertolongan pada Allah taala agar tergeser batu tadi dari mulut goa. Salah satunya mengatakan Allahumma kana li abawan syekhan kabiran wa kuntu la akhbiku qablahuma ahla wala mala Ya Allah aku memiliki kedua orang tua yang sudah renta dan aku tidak pernah memberikan minum perahan susu sebelum beliau berdua yang minum dahulu. Tidak ada seorang pun dari anggota keluargaku yang mendahului beliau. Fana'a bitala bisajar. Yauman. Tiba-tiba aku terlalu jauh mencari kayu pada suatu hari. Falam areh alaihima hatanama sehingga ketika aku balik ke rumah beliau berdua sudah tertidur. Sudah tertidur. Fahalatulahuma ghobukohuma. ghabuqahuma. Maka aku perahkan susu untuk diminum beliau berdua seperti biasa namun sudah tertidur beliau fawajatuhuma naimain fakarihtu an uqidahuma wa an akhbiqa qablahuma ahla wala mala dilema beliau beliau sudah tidur aku segan untuk membangunkan beliau berdua takut yukdi ganggu di sisi lain aku pun tidak ingin memberikan peran susu ini untuk selain beliau berdua. Harus beliau yang terdahulu. Maka diceritakan di sini kejadian ini dalam keadaan beliau megang cangkir atau gelas isi susu tadi menunggu bangunnya hatta barikal fajar sampai fajar menyingsing tidak bangun beliau dalam keadaan anaknya yang masih kecil gelendotan di kakinya haus minta minum. Tidak bergiming harus kedua orang tua dahulu. Maka ini menunjukkan betapa besarnya bakti kepada orang tua, lebih-lebih ketika mereka tua renta dan butuh uluran tangan kita, bantuan kita, perhatian kita, khidmat kita. Maka kondisi seperti ini kadang-kadang dialami ikhwah. Di sisi lain dia harus belajar agama yang juga wajib baginya. Di sisi lain seperti itu keadaannya. Sehingga kadang dia tidak bisa hadir ke majelis atau sering tidak hadir ke majelis karena di sisinya ada dua orang tua yang memang merepotkan dia. Tapi repotnya dia untuk kedua orang tua itu amalan yang luar biasa. Yang di dalam kisah ini Allah jadikan sebab bergesernya batu dari pintu goa. Ini barakallahu fikum sehingga nam mestinya kalau melihat ehwa jarang nampak di majelis taklim jangan langsung menyimpulkan males dia futur dia nakisul iman dia tanya dulu apa yang menjadikan sekarang agak jarang taklim kalau memang kebosanan kemalasan nasihati dengan baik kalau itu kerepotan, maka sebagai akhlak yang mulia dari kita, nada, kita curahkan mungkin kita bisa membantunya, mengurangi beban kerepotannya. Sehingga bisa ngaji bersama kembali. Kemudian, posisi selanjutnya kadang-kadang seorang itu sebagai suami, di sisinya ada istri, ada anak-anak yang tanggung jawab dia nafkahnya. Dan terkadang istri itu ada yang lapang dadanya. Artinya Insya Allah sedikit dia syukuri, tidak ada tuntutan ini dan itu. Tapi manusia beda-beda. Ada yang tuntutannya menengah ke atas. Sehingga suami ini yang saking cintanya kepada istrinya ini dan ingin memenuhi kebutuhannya kadang kerepotan dia harus nambah lembur harus nambah ini dan itu lebih-lebih kalau permintaan ini cuma sesekali dia ingin menyenangkan wajar sehingga mengganggu aktivitasnya. Dan terkadang memang barakallahu fikum ikhwah pekerjaannya butuh waktu lama. Itu pun sebetulnya hasilnya pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Sehingga waktunya banyak termakan. Sehingga kurang di dalam menghadiri majelis-majelis taklim. Dan ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada para suami. Tidak bisa dia mengatakan ketika dapurnya dilaporkan oleh kepala logistiknya sudah habis berasnya, mepet bumbunya, empon-emponnya sudah sedikit di tempat masak di dapur di laporan kemudian ini anak mau murajaah, ini mah anak mau taklim, ini anak mau ini itu. Sudah besok puasa dulu. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati di dapurnya tidak ada makanan hari ini aku puasa, besok kita puasa, puasa masal. Barakallahu Ada hadisnya ini. Tidak usah istrinya bantah, tapi Nafkah itu kewajiban suami, ada dalilnya juga, perang dalil. Sama-sama mantan santri dan santriwati. Hmm. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Atas suami yang anak dia dilahirkan oleh istrinya, itu wajib untuk memberi nafkah dan pakaian bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu sesuai dengan syariat, pakaian yang menutup aurat. Bil ma'ruf indal uruf. Pantasnya istri itu pakai baju yang kayak apa, bahannya apa, pantas dipandang. Ma'ruf, orang ini suami Allah lapangkan rezekinya, istrinya pun pakaiannya, makannya, nasinya, beras rojo lili misalnya, lauknya pagi ayam bakar, siang rendang sapi. Nah, malamnya penutupannya, Allah, daging-dagingan. Nah, seperti itu. Pantas suaminya seperti itu. Ma'rufnya memang seperti itu pakaiannya ketika keluar, Masya Allah. Pakaian yang pantas. Walaupun tidak boros tapi pantas, bagus. Normal suaminya seperti itu gajinya. Bukan suaminya lapang dan lain sebagainya, bahan pakaian anak, istrinya, bahkan yang dia pakai sendiri. Bahannya karung gandum cap segitiga biru. Nah, dan nah. untuk istrinya di winter biru, dongker atau hitam. Untuk dia diupayakan putih. Nah, tidak sepantasnya. Bil ma'ruf yang sewajarnya, yang pantas dipandang umum juga. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Bahkan pembelanjaan harta yang diberikan kepada istri itu besar sekali pahalanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinarun anfaktahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik satu keping emas dinar yang kamu infakkan di jalan Allah di jihad visabilillah satu keping emas yang kamu infakkan untuk memperdekakan Buddha. satu keping emas yang engkau sodakahkan untuk fakir miskin dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu yang paling besar pahalanya yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Artinya seorang yang mungkin beralasan untuk cari nafkah karena memang kebutuhan dia, kewajiban dia dari Allah Jalla wa'ala berudur untuk tidak bisa taklim hari ini atau sepekan ini mungkin suatu yang normal sibuk seperti itu. Demikian pula barakallahu fikum sebagian orang posisinya sebagai bawahan. Al-umal tadi sudah sebagai anak yang padanya ada tanggungan orang tua. Kemudian yang sebagai suami, ini sebagai pegawai buruh, punya juragan. Ini kadang barokallahu fikum jam kerjanya pun berbenturan dengan kegiatan tolabel ilmi. dan barokallahu fikum putri dari Nabi Shu'aib alaihissalam istri dari Nabi Musa alaihissalam ketika itu berkata kepada Nabi Suhaib, Ya abadi ista'jirhu. Ina khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Karena mengambilkan air, maka putrinya ini ngomong, Wahai bapakku, upai dia. Karena sungguhnya sebaik-baik orang yang diupah, orang yang dia kuat lagi amanah. Dalam ayat ini Syasak dikatakan Seorang pegawai, seorang pekerja yang baik Yang pantas dia diberi upah yang baik pula Adalah yang kawiyul amin Kata Syasak di Al-Quwah Wal-Qudrah alamastukjir alaihi yakni punya skill punya kemampuan atas apa yang dia digaji yang kedua wal amanah fihi dia amanah jam kerjanya jam pulangnya waktu-waktu kerjanya amanah dia biadamil khianah. Dia tidak mau hianat Nah, dua sifat ini yang sepantasnya kita ambil ibro ketika kita bekerja di tempat orang. Sebagai buruh, sebagai pegawai tetap, atau di bawah instansi pemerintahan sebagai pegawai. Ingat, Anda digaji dan sebaik-baik orang yang digaji adalah orang yang benar-benar bekerja dan orang yang amanah. Tidak hianah. Terkait orang-orang yang sibuknya seperti ini. Yang di sisi lain dia harus menuntut ilmu agama. Syekh punya arahan masih di kitabil ilmi beliau katakan di yuzaghiluhu antala bil ilmi syar'i hajatu ahli au ghairi dhalik minas sawarif ma'a muhafadhati ala ma yajibul hifat alaih minal ibadah nakulu inna hadha ma'dzur wala haraj alaih untuk orang-orang yang tersibukkan dari tolabul ilmi syar'i karena hajah keluarganya, istri, anak atau bahkan orang tuanya atau yang selain dari itu pekerjaannya, waktu kerjanya, jam kerjanya dari perkara-perkara yang memang menyita perhatian dia kepada tolabul ilmi namun dia tetap menjaga apa yang Allah wajibkan untuk dia jaga. Dia tetap tidak melalaikan ibadah. <clears throat> Maka kami katakan kata Syekh Utsaimin, ini diberi udur. Tidak dosa. Kalau waktunya kadang tidak sempat dia untuk belajar agama. Walakin yang bagi tapi yang sepantasnya ayat ta'allam minal ilmi syar'i biqadri ma yastati. Dia tetap menyempangat eh, yakni menyempatkan waktu-waktu selanya, waktu-waktu lelahnya tetap dipaksa untuk datang ke majelis ilmu. Mempelajari sebagian ilmu syariat terkhusus terkait akidahnya, terkhusus terkait ibadah-ibadah yang tidak dia jalankan, kerjakan. Nah, barakallahu fikum. Jadi mencari nafkah ya, kemudian belajar tetap disempatkan. Nah, tidak ditinggalkan amanah kepada majikan, kepada atasan, kemudian orang tua, anak diterlantarkan dengan alasan talabel ilmi. Semuanya harus dijaga. Bahkan kalaupun dia tidak sempat belajar, dan dia hanya sekali-kali datang di majelis ilmu, tidak bisa rutin, tidak bisa konsisten, makdur, walah haraj, tidak dosa dia selagi pekerjaan tadi tidak memalingkan dia dari ibadah-ibadahnya yang wajib dia jaga. Untuk memotivasi kita yang punya kesibukan, pekerjaan luar biasa yang memayahkan, mencapekan, supaya kita tetap termotivasi, supaya kita tetap berangkat ke majelis ilmu walaupun sudah payah supaya kita punya perhatian kalau saya sibuk jam sekian sampai sekian mana majelis yang di luar jam kerja saya untuk bisa kita hadiri kita ingat kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, "Idza marortum biryadil jannah farta'u." Kalau kalian itu lewat di Riyadil Jannah, tamannya surga, nah, maka kalian bersimpuhlah duduk di taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah kala hilaku dzikr halakoh dzikir halakoh ilmu jadi ketika kita lewat ataupun sedang santai dengan HP-nya setelah penat bekerja tiba-tiba Masya Allah ada taklim ini malam nanti Ba'da Isa di masjid Fulani nah, Riyadil Jannah, taman surga ini. Siapa yang tidak ingin refreshing sejenak setelah penat bekerja di taman surga. Masya Allah. Lewatnya lewat HP dia. Nah, uh, ada pengumuman. Kajian Solo Raya. Nah, dekat dengan rumah. naik motor lebih jauh tempat kerja dia. Tapi capek. Ada seharian kerja. Jangan sampai terbuai bisikannya setan. Istirahat. Kemarin kajian kan ma'dzurun wala haraj. Ada udur tidak dosa. Sekali-kali kamu sudah terlalu rajin waktu bujang dulu. Nah, hati-hati. Tidak semua orang bisa menikmati taman surga. Bahkan sebagian orang mengeluarkan banyak harta untuk mengunjungi bukan taman surga, taman impian Jaya Ancol. Nah, barakallahu fiik. Datang dia ke taman mini indah Indonesia, ke taman safari dan lain sebagainya. Modal capek-capek. Setelah sepekan kerja akhir pekan ke taman impian Jaya Ancol. kalau kita capek penat kerja ke taman sorga, kenapa tidak? Kadang nggak perlu mengeluarkan biaya. Bensin nggak sampai setengah liter. Sudah begitu dijamu kue oleh panitia. Hmm. Minimalnya kue, maksimalnya makan malam. Kenapa berat? Lebih lagi kalau kita ingat hadis masih riwayat Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim yakni sabda Naam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innalillah malaika sayarah hudalan yatatabiuna majalis dzikr Sungguhnya Allah mempunyai rombongan malaikat yang berkeliling mencari majelis ilmu. Hadis panjang. Fa'idha wajadu majlisan fihi dhikr qa'adu ma'ahum. Kalau sudah ketemu majelis zikir, majelis ilmu, malaikat tadi, rombongan tadi duduk bersama ahlul Majelis, Masya Allah. Kita ini siapa sampai duduk bareng dengan malaikat. Nah. Kiram, Beroroh, Makhluk Allah yang mulia lagi berbakti kepada Allah. Kita semajelis dengan mereka. Kemudian singkat hadis, bukan singkat cerita ya, singkat hadis. Kalau nah. yas'aluhumullah azza wa jal wa huwa a'lam bihim min aina ji'tum. Kemudian ketika kembali ke langit, Allah Subhanahu wa taala bertanya dan Allah sebetulnya tahu dari mana mereka. Tapi ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, dari mana kalian? dijawab oleh para malaikat ini jina min indi ibad jina min indi ibadin lak fil art. yusabbihunak wa yukabbiruna wa yuhallilunak wa yahmaduna wa yas'alunaka Aku datang dari suatu majelis yang ada di bumi, majelis hamba-hambamu. Di sana mereka mensucikanmu, mengagungkanmu, mentohidkanmu, memujimu, dan meminta kepadamu ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, "Wa Apa yang mereka minta? Dengan amalan mereka itu mereka meminta kepadaku apa? Dan Allah tahu apa yang mereka minta. Tapi Allah bertanya mimba taklim supaya kita bisa ngambil pelajaran di sini. Malaikat menjawab yas'alunaka jannatak. Mereka minta surgamu. Maka Allah Ta'ala bertanya, Wahal ra'au jannati. Mereka minta surga, apa mereka sudah pernah melihat surgaku? Qalula. Ay Rabbi, tidak wahai Rabbku. Mereka belum pernah melihat jannahmu. Maka Allah katakan, Fakaifa lau ra'au jannati. Tidak oh, tahu saja mereka minta, bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku? Tidak minta, dia pengen segera masuk. Kalau boleh sekarang saja masuk. Pas ketemu ya. Nah. Kemudian malaikat menceritakan lagi, tidak cuma meminta ya Allah. Wa Mereka berlindung, minta perlindungan kepadamu. Dan ditanya oleh Allah Ta'ala, wa mima yastajiruni apa yang mereka minta perlindungan kepadaku dari apa mereka minta perlindungan kepadaku dijawab minarik ya Rabbi dari nerakamu wahai Robku dan Allah bertanya lagi fahal ra'aunari apa mereka pernah melihat nerakaku sehingga mereka minta perlindungan agar selamat dari neraka ini. Maka malaikat pun menjawab la dan Allah menyatakan fa kaifa law ra'au nari. Maka bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Tentunya lebih lagi mereka minta perlindungan. Nah. Kemudian malaikat menyatakan wa yastaghfirunak mereka pun mohon ampunan kepadamu ya Allah. Dan Allah menyatakan fayakul qad ghafartu lahum wa ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimmastajaru sungguh aku telah mengampuni mereka aku berikan apa yang mereka pinta yakni janahku aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan kepadaku yakni nerakaku Kemudian malaikat ini menginformasikan, Wah, semuanya diberi ampunan, semuanya diberi jana, semuanya diberi keselamatan dari neraka. Kemudian malaikat memberi informasi. Rabbi fihim fulanun abdun khotta'un. Tapi di majelis tadi ada si fulan yang ma'ruf pendosa ya Allah. Di majelis tadi ada pendosa ya Allah. Abdun khotta'un. Bukan cuma khati, khotta banyak salahnya. Dan dia pun sebetulnya tidak sengaja masuk majelis tadi. Biasanya dia majelisnya bukan itu. Nah, majelisnya majelis dugem. Nah, ini orang sering dosa, tapi ketika itu ada di majelis itu. Dan inama marra fajalla sama'ahum. Dia sekedar lewat, uh, ada majelis ilmu. Kemudian duduk, ikut bersama mereka. Maka Allah katakan, Wallahu ghafartu humul qawmu la yasqa bihim jalisuhum dia aku beri ampunan karena orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah mereka-mereka yang tidak akan membuat celaka orang yang bergabung dengan mereka. Sekedar bergabung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Siapa yang gak ingin seperti ini? Penat bekerja pun kalau di sana ampunan, di sana jana, di sana selamat dari neraka. Siapa yang tidak tergiur karena apapun yang dia lakukan di dunia ini dalam rangka masuk janahnya, selamat dari neraka. Dan hari-hari dia banyak dosa, ampunan dari Allah Ta'ala yang dia harapkan diberikan kepadanya lihat. Tapi nanti saya enggak konsen, saya enggak bisa ambil faidah di majelis Nah, Ruko sering sekali. Nah. padahal nggak sholat, tapi ruko berkali-kali. Kadang hilang begitu. Tahu-tahu bahas neraka, pas bahas surga saya tidur lagi. Bahwa siksa saya bangun lagi itu peringatan. Pas surga dia tidur, uh ancaman lagi, ancaman lagi. Coba koreksi, oh pantas saya konsennya kepada ancaman. Memang saya seharian tadi mengerjakan apa-apa yang mengancam diri saya. Insya Allah dapat faidah. Al-Muhim, semangatlah kita kepada majelis ilmu. Sesibuk apapun kita, sempatkan menghadiri majelis ilmu. Walaupun udur yang kita punya untuk sedikit bermajelis ilmu, atau tersibukkan dari majelis ilmu tadi, perkara yang ada udur sar'inya, perkara yang tidak dosa dengannya, namun kesempatan untuk duduk bersama orang-orang yang duduk di majelis ilmu dan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis muslim tadi adalah perkara yang sangat kita butuhkan sebagai hamba yang banyak dosa. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya ada di antara kita yang memang posisinya sebagai talabul ilmi para santri, para dai. emang waktunya sudah dia niatkan dihabiskan di majelis ilmu. Nah, walaupun tidak pula melalaikan nafkah keluarganya, dia manusia biasa. Punya keluarga, punya orang tua, punya anak-anak namun dia punya dedikasi, umurnya hidupnya untuk ilmu. Hayatuhu hayah ilmiah. Untuk para penuntut ilmu, kata Syekh Uthaymin rahimahullah taala, wa yambaghi li talibil ilmi ayas'ur nafsah annahu qaim bi fardi kifayah halatalabihi liyahsula lahu thawab fa'ilil fard ma'a tahsil al-ilmi sepantasnya bagi penuntut ilmu dia harus punya kesadaran diri untuk menjadi seorang yang mempelajari ilmu yang fardu kifayah tadi. Untuk mendapat pahala keutamaan sebagai orang yang belajar ilmu syar'i yang dengannya gugur kewajiban saudara-saudaranya untuk mempelajarinya. Terus dia berupaya untuk meraih ilmu tadi ilmu yang akan menjadikan dia diangkat oleh Allah Jalla wa Ala sebagaimana firman-Nya yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat ilmu yang dengannya Allah akan angkat yakni orang-orang yang beriman lagi diberi ilmu oleh Allah taala dia iman seperti saudara-saudara lainnya dengan aktivitas yang banyak yang kadang udur tidak belajar tapi dia angkat derajatnya dengan utul ilma karena diberi ilmu yang tidak Allah berikan kepada mereka-mereka yang beriman pula. Karena kita buktikan sendiri, masayih kita datang ke sini. Bagaimana sanjungan dari orang-orang yang melihat akhlak, ibadah yang terpancar dari ilmu yang ada di dadanya. Tutur kata dan lain sebagainya, tingkah laku. Yang mencerminkan dia orang yang terbimbing di atas ilmu hidayah. Ya, dipuji Masya Allah Syekh Fulan. Masya Allah Syekh Halan. Dan ini sudah terangkat derajatnya di dunia ini. Sebut mereka Masya Allah doa wadilatu se samahatu hatu Nah, di dunia sudah diangkat oleh Allah Ta'ala bagaimana perlakuan ehwa kepada beliau Masya Allah bukan karena jabatannya bukan kan tidak punya jabatan kadang-kadang tapi karena ilmunya yang bermanfaat yang beliau sudah curahkan waktunya untuk itu semua nah dan tentunya derajat ini terangkat sesuai dengan pengamalan beliau terhadap ilmunya Nah, Dan ingat bahwasanya ilmu yang bukan sekedar untuk praktek ibadah pribadi, bukan sekedar untuk amalan pribadi, tapi bisa disampaikan diajarkan kepada saudara-saudara yang lain itu adalah amalan yang tidak terhenti sekalipun kita sudah mati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idamatal matal insan inqata'a 'amaluh ila min thalathin sadaqah jariyah wa amal na'am wal amal nah, wal ilmu yuntafa'u bihi wa waladun salih yad'u lahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqah jariyah dan ilmu yang bermanfaat ilmu yang bisa menjadikan dia mempunyai penampilan, sikap yang beda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ilmu yang bisa didermakan kepada saudara-saudaranya. Ini termasuk dari salah satu amalan yang tidak terputus dengan kematian. Naam barakallahu fikum. Terkait mereka yang posisinya memang sebagai penuntut ilmu, Syekh Utsaimin pun punya bimbingan. Kata beliau, aku li talibil ilmi. Madumta annaka qad farahta nafsaka lil ilm Fakun talib ilm haqqan. Aku katakan untuk para penuntut ilmu, selagi kamu sudah yakni apa? Sudah bulatkan tekad dirimu untuk ilmu maka jadi penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. 100% wa'takid anna bana alladhi faragha nafsahu lil bana la yaltafid ila amalin akhar sudah fokus kepada bangunan yang sedang dia bina yakni membangun ilmu pada dirinya jangan ngelirik amal lain Karena kadang amal lain bisa memalingkan dia dari fokusnya. Bisa membelokkan dari tujuan awal dia. Sehingga akan terbengkelai tujuan yang utama. Dia akan tersibukkan dengan belokan kiri dan kanannya. Kata Syekh Utsaimin bal yaltafit ila muhimmatih allati karrasa nafsah laha. Bahkan dia harus fokus menghadap kepada kepentingan yang dia telah bulatkan tekad dia. Dedikasikan hidup dia untuknya. Yakni ilmu, fokus sudah. Fokus belajar, fokus dakwah, fokus ngurusi dakwah, wara'a annaha hiyal khair lahu dan dia harus punya pandangan ini yang terbaik untukku. Sudah dijadikan pilihan. Yakini kalau yang dia pilih itu yang terbaik, jangan lirik kanan dan lirik kiri. Naam barakallahu fikum. Lebih-lebih di setiap ujung jalannya setan ada setan yang mengambil, memanggil, menyeru, mengajak untuk belok dari tujuan yang mestinya kita fokus padanya. Kata Seuthaimin, Madungta ta'lam ana talabal ilmi huwal khair turid antattakhidahu tariqan fala taltafit ila ghairi. Selagi kamu sudah tahu bahwasanya menuntut ilmu itu yang terbaik, kamu ingin meraihnya dan menjadikannya sebagai jalan hidup, jangan lerek yang lain. Sudah fokus di situ. Wa fi kata Zeusimin dan dengan prediksiku perhitunganku, persangkaanku. Anna rajula idza thabara ma'al iman wal ikhlas wasidqin niyah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yu'inu wa la ya'ba bihadil muskilat. Aku berprasangka kuat. Kalau seorang itu tekun di dalam menuntut ilmu disertai keimanan, keikhlasan dan kejujuran niat. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia dan Allah tidak akan mentelantarkannya dari muskilah problem-problemnya. Akan Allah tolong dia di dalam semua urusannya, urusan bakti kepada orang tuanya, urusan nafkah untuk istrinya, urusan-urusan dunianya. Tapi ingat, beliau katakan, tekun belajar, dasari dengan keimanan yang penuh. Tuluskan ikhlas kita, niat kita di dalam menuntut ilmu agama. Cucur niat kita untuk benar-benar hidup dengan hayatan ilmiah dan yang hidupnya untuk belajar, berdakwah, beramal, itu fokus dia. Itu hari-hari dia. Muskilat tadi, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Ada orang tua ikut dia, ada keponakan repoti dia, ada anak sendiri dan lain sebagainya. Itu Allah akan bantu. Ketika semuanya benar, niatnya benar, keiminannya benar. Tawakalnya kepada Allah benar pula. Wallahu azza wa jal yaqul wa may yattaqillah min amrihi yusra. Allah azza wa jal berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya dari urusannya itu mudah. Namanya talabul ilmi juga manusia punya urusan perkara yang dia harus selesaikan. Tapi kalau dia sudah fokus ke sana Allah akan tolong, Allah akan uraikan urusan demi urusan dengan kemudahan. Dan barakallahu fikum diakui atau tidak diakui kita para santri sering mendapatkan itu. Allah selalu berikan kemudahan di dalam setiap perkara yang menghadang. Tidak menjadi suatu yang membebani, merepotkan, justru menjadi tangga untuk meningkat kepada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian barakallahu fikum Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah dengan benar, Allah jadikan baginya jalan keluar untuk setiap problemnya. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dirinya dari arah yang dia tidak pernah menyangkanya, tidak pernah memprediksinya. Ada saja rezeki yang datang padanya. Nah, maka kata Seusemin fa'alaika bisit kiniyah fitalabi tajidu anal umur sahlun muyasar maka jujurkanlah niat di dalam menuntut ilmu, fokus kepada ilmu, kamu akan jumpai semua perkara mudah dan dipermudah. Maka barakallahu fikum bagi penuntut ilmu ini ya harus habis-habisan belajar harus fokus belajar. Kalau saudara-saudara kita yang dengan kesibukan tadi sebagai pegawai dan lain sebagainya, dia menyisihkan waktunya untuk belajar, sedangkan kita para penuntut ilmu menyisihkan waktu untuk yang selain ilmu. Mayoritas waktu untuk ilmu, sisanya untuk yang selain ilmu usaha sebentar, barokahnya banyak. Memang hasilnya pas-pasan, tapi semua keluarga sehat. Tidak ada yang pilek. Tidak perlu beli obat. Tidak perlu ke pak dokter. Nah, barakallahu fikum. Kalau sakit-sakitan gimana? Alhamdulillah ada solusinya. Ketemu dokter yang baik. Ngobati berapa dokter? Tidak usah. Ini untuk beli obat. Masya Allah. Ini tadi berobat malah bisa beli obat. Ada saja Allah bukakan pintu. Seperti itu Kuncinya benahi niat, jujur dalam niat, tawakal yang benar, imani yang bulat janji-janji Allah Ta'ala. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tinggal sebagai pesan terakhir di majelis ini, waspada dengan setan-setan dari kalangan jin maupun manusia. Mereka pekerjaannya menghalangi kita dari jalan-jalan kebaikan dengan was-wasa, was-was dan tipu daya. Kamu belajar terus, temanmu sudah sampai planet bulan, kamu masih di mana dukuh gadungan nah barakallahu fikum tidak beranjak dari sini nah, nah. lainnya insyaallah sudah naik Pajero Sport kamu masih naik GL genjot langsung protol kirinya nah nah barakallahu fikum hidup bukan cuma di dunia nah hidup sesungguhnya di akhirat kelak. Nabi setan sering itu, anakmu ini kebutuhannya sering kurang, kamu masa mau terus seperti ini? Sedangkan yang sudah sibuk tadi kalau bisa nggak usah belajar sama sekali. Kamu sudah capek, pahalamu menyari, menyarikan nafkah untuk anak istrimu lihat hadisnya paling baik ngalahkan bahkan sodakohmu untuk jihad visabilillah. Nah. Sudah rehat, istirahat, besok kerja lagi. Setan memang pinter seperti itu. Bahkan sosok keluarnya setan-setan ini bukan sebagai provokator yang bodoh begitu. Bukan sosok-sosok penggembos, tapi seolah-olah seperti mursyid, pembimbing, pengarah, penasehat. Seperti ketika iblis datang kepada Adam dan Hawa alaihi masalam. Manahakum rabbukum an hadi sajara ila antakuna malakain au takuna minal khalidin. Sungguhnya Allah melarang kamu mendekat kepada pohon ini karena supaya kamu tidak jadi malaikat dan kamu tidak menjadi hamba yang kekal hidup terus di surga kamu akan mati. Waqasamahuma bahkan sumpah-sumpah kepada keduanya nyatakan apa? Inilah kuma laminan nasihin. Aku itu bagi kalian berdua itu penasehat Supaya kamu itu lebih bahagia hidupmu. Seperti itu. Lebih kekal, lebih lama menikmati kebahagiaan. Tidak sebatas umur. Datangnya sosok-sosok yang memberi masukan, memberi arahan. Nah, apa kamu tidak pingin toh? Tetap mondok, terus lihat yang kemarin keluar dari pondok sudah dapat tempat kerja sudah dapat gaji. HP-nya selalu update, seminggu sekali ganti. RAM-nya makin banter. Masa kami cuma nyekel diskrip. Bukanya pun tidak pakai remote, tapi pakai lerekan. Terus dengarkan kola Rasulullah SAW. Sedangkan Temanmu sudah pakai earphone dan dengarkan suatu sambil manggut-manggut. Nah. Nah, barakallahu fikum, setan datang. Masa depanmu. Kemarin kan sudah cukup dari TK sampai edat mondok. Masa kecil sudah begitu banyak kamu korbankan. Ini gede ada peluang pekerjaan dicari. Orang yang tingginya 165, beratnya 52. Kamu pas dicari. Ayo masuk. Kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Apa ndak pingin punya motor gaul, jam tangan trendy, HP keren. Sudah begitu, masalah gampang jodohmu dekat, kayak gini hati-hati. Maka Allah menyeru untuk kita semua ya ayuhan nas kulu mima fil ardi halalan tayyiba wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum mubin. Jangan ikuti bisikan-bisikan, langkah-langkah yang menyesatkan dari syaitan. Mereka bukan penasehat, mereka bukan teman dekat, lagi akrab, mereka adalah musuh yang nyata. Kalaupun wujudnya domba, sesungguhnya dia serigala, berbulu domba. Maka dari itu, ketika kita punya pertimbangan-pertimbangan, mendapati problema demi problema, datangi orang yang berilmu. Minta bimbingan langkah apa yang kita akan ambil. Kenapa harus ke sana? Karena mereka yang bergelut dengan ilmu. Siang dan malamnya sedang kita banyak tersita waktu kita dari ilmu. Kalau merenung sendiri, jangan-jangan yang datang sebagai penasehat, setan ini memberi Polusi akidah bukan solusi. Rusak akidah kita. Lemah iman kita. Rontok semangat kita. Pecah konsentrasi kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita karunia berupa lisan dan hati yang pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga nikmat apapun yang Allah karuniakan kepada kita, ujungnya Allah tambahi kenikmatan yang lainnya. La in sakartum la azidannakum. Sehingga kita jauh pula dari kufur terhadap nikmat-nikmatnya yang akan mendatangkan banyak bencana, terkhusus bencana terkait fitnah yang menimpa agama kita wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena ayat inilah Salamah ibn Dinar Abul Hazim menyatakan kulu nikmatin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Nikmat yang manapun yang itu tidak menjadikan kamu lebih dekat kepada Allah itu bencana. Karena apa? Mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika nikmat kita tidak mendapat, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, musibah, bencana, nunggu azab Allah Jalla wa'ala. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu kita syukuri, bisa hadir, bisa dengar, yang bisa belajar di ma'had syukuri. Bisa terus belajar sampai sekarang syukuri dengan benar. Supaya Allah berikan keistiqoman kita di atas agama kita. Supaya kita selamat dari tipu daya syaitan. Yang memang mencari teman sebanyak-banyaknya untuk nemani dia di neraka. Maka saya wasiatkan untuk diri saya pribadi khususnya dan juga hibati fillah semua antum yang saya cintai karena Allah untuk terus perhatian kepada iman kita yang naik dan turun ini dekat dengan aktivitas yang akan menaikkan iman kita dan jauh dari aktivitas yang akan menggerogoti iman kita. Senantiasa tawakal kepada Allah, banyak berdoa di waktu-waktu mustajabah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Naktafi biadil qadar. Nasallallahu lana walakumul afiyah fi dinina wa fi dunyana wa akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin ada benarnya semata-mata dari Allah Jalla wa ala ada kurangnya salahnya nah, dari saya pribadi saya istighfar dan mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga Allah mengampuninya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan, namun waktunya sudah masuk duhur. Insya Allah tidak bisa dijawab. Assalamualaikum.